Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau. Amin ya robbal alamin. Kita sampai di bab 16 ya, bab ke-16 dari kitab Syama'ilun Nabi yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sarwah At-Tirmidzi. Bab 16 topi perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pelindung kepala perang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu majaa fi sifati migfari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab hadis-hadis yang berkaitan yang menyebutkan tentang sifat topi perang. Bukan topi untuk kepanasan nggak ada. Ini buat perang ya, berarti dari besi ya. Yang dipakai oleh Rasul Shallallahu Alaihi wa Wasallam. Ya, kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak, Hafizahullahu Taala. Al-Mighfar min al-ghafri wa huwa sitru huwa ma al muqatil fawqa ra'sihi mithlal khudhah. Jadi topi perang atau migfar kata dasarnya adalah ghafrun yang secara bahasa artinya adalah menutupi. Jadi migfar diambil dari kata ghafrun yang artinya secara bahasa menutupi. Maksudnya adalah topi perang atau pelindung kepala yang dikenakan oleh prajurit di atas kepalanya dan dia terbuat dari dari besi. Ini kan masih umum ya. Topi yang dikenakan oleh prajurit di atas kepalanya seperti helm. Nah, Khudah itu helm, tapi helm bukan dari besi ya. Yang dibuat dari besi untuk melindungi kepala dari di sini diterjemahkan dengan senjata. Napian coret ganti dengan panah ya. Karena di sini bahasa Arabnya minan nabli, dia melindungi kepala dari an-nabal. Nabal artinya adalah panah. Di sini terlalu umum diterjemahkan dengan senjata. Pian coret ganti dengan panah dari panah supaya kepala jangan kena panah atau sabetan pedang, tebasan pedang atau sejenisnya. Jadi Nabi berperang pun pelindungannya maksimal ya, bukan cuma memakai baju perang tetapi kepala beliau juga dilindungi dengan topi dari dari besi. Dan ini sebagaimana pertemuan sebelumnya tidak menafikan tawakal. Tidak menafikan tawakal karena kita menjadikan sebab <clears throat> untuk kepala kita terlindungi tapi tetap kita bertawakal kepada Allah, bukan bertawakal kepada sebab tadi. Hati kita tidak tergantung kepada sebab. Ya siap. bisa saja orang yang menggunakan kepalanya ada pelindungnya kena juga, ya bisa saja. Maka jangan bertawakal kepada sebab, tetap hati bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, hadis nomor 112. Kita baca Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana Malik bin Anas an Ibni Shihabin an Anas bin Malikin radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfar faqila lahu hadza ibn khatal muta'alliqun bi astaril Ka'bah faqala uqtuluhu kata Imam Tirmidzi rahimallahu taala, Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, dia mengatakan Malik bin Anas bercerita kepada kami yaitu Imam Malik. Kata Imam Malik bercerita kepada kami Ibnu Syihab. Ya, Ibnu Syihab nama asli beliau Muhammad bin Muslim Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri jadi di sini diringkas dengan sebutan Ibnu Syihab, anak Syihab ya. Padahal Syihab adalah pada tuan. Jadi terkadang nama seseorang itu dinisbahkan kepada pada tuan, anaknya ini ya, anak si fulan. Padahal fulan ini adalah datu. Padahal nama ayahnya adalah Muhammad bin Muslim. Seharusnya kan Ibnu Muslim, anaknya Mus, Muslim tapi disandarkan kepada datunya. Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan eh, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekkah dengan memakai topi perang. Kemudian ada yang melapor kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi masuk ke kota Mekkah ya, di riwayat yang lain itu tatkala Fathu Mekkah pada tahun ke-8 Hijriah. Ini adalah Ibnu Khattal sedang bergelantungan di tirai Ka'bah. Maka beliau Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat bunuhlah dia. Nanti disebutkan alasannya kenapa orang ini diperintahkan oleh Nabi untuk dibunuh. Kemudian kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Sahabat Anas bin Malik mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekkah dengan memakai topi perang. Nah, ini adalah Eh, syahidnya atau inti dari hadis ini bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memakai topi perang. Maksudnya di atas kepala beliau ada topi perang. Di bab berikutnya nanti, di sini kan di belakang, maksudnya di bab berikutnya nanti setelah bab ini akan disebutkan bahwa beliau memasuki kota Mekah dengan menggunakan sorban berwarna hitam. Jadi di riwayat ini Nabi memakai apa? pelindung kepala. Di riwayat yang lain di bab setelah ini ketika masuki kota Mekah di Fathu Mekah Nabi memakai sorban yang berwarna hitam. Kita baca. Keduanya tidak saling bertentangan. Kan secara zahir seakan-akan bertentangan. Padahal Fathu Mekah cuma sekali kan. Ada sahabat yang ketika melihat Rasul memasuki kota Mekah dengan pelindung kepala, yang lain mengatakan Rasul memasuki dengan memakai surban yang berwarna hitam. Kata penulis, kata Syekh Abdul Razak, kedua hadis ini tidak saling bertentangan. Karena sangat memungkinkan untuk memadukan kedua hadis ini. jadi penerjemah dengan bahasa memadukan hadis ini. Maksudnya bisa dikumpulkan hadis ini. Sehingga tidak bertentangan satu dengan yang lain. Kita teruskan. Topi perang bisa dipakai sendiri. Maksudnya kepalanya tidak memakai apa-apa, langsung kita pakaikan topi perang tadi. Bisa memakai ya sendiri saja maksudnya topi perang tidak disertai dengan peci atau surban. Langsung dipakai di atas kepala. Dan juga bisa dipakai di atas peci. Nah, jadi ada peci, kain di kepala, kemudian baru dikasih topi pelindung tadi. Dan bisa juga dipakai di atas surban. Jadi entah surbannya di dalam atau surbannya di di luar bisa. Jadi pakai dulu apanya? topi pelindung kemudian dikasih surban. Nah, bagaimana mengumpulkan hadis ini? Bisa saja sangat mungkin bahwasanya tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk ketika itu memakai topi pelindung plus dililit dengan sur surban. Jadi tidak bertentangan dengan dua riwayat tadi. Atau setelah beliau masuk kota Mekah, beliau sallallahu alaihi wasallam melepas topi perangnya. Jadi setelah masuk dilepas dulu, kemudian memakai sorban berwarna hitam. Jadi tatkala sebagian sahabat melihat Nabi masuk dengan memakai topi perang, maka sahabat tadi meriwayatkan seperti itu. Tatkala Nabi masuk ke kota Mekah, Nabi memakai topi pelindung. Tatkala dilepas dan Nabi memakai surban berwarna hitam, sahabat yang lain mengatakan Nabi memasuki kota Mekah dengan surban berwarna hitam. Yang mana intinya adalah dua riwayat tadi tidak saling bertentangan. Bisa kemungkinannya Nabi memakai topi perang plus dililit di atasnya surban. Bisa juga Nabi memasuki kota Mekah, kemudian dilepas, kemudian baru dipakai dengan surban berwarna hitam. Nah, kemudian perkataan Anas bin Malik, kemudian ada yang melapor kepada beliau. Tatkala Nabi masuk ke kota Mekah, Fatu Mekah, ada yang mengatakan kepada Nabi, ini adalah Ibnu Khotol Sedang bergelantungan di tirai Ka'bah. Ibnu Khotol, ya, ada yang mengatakan namanya adalah Abdullah dan ada yang mengatakan Abdul Uzza. Kan Ibnu Khotol secara bahasa artinya apa? Anaknya Khotol. Ada yang mengatakan namanya adalah Abdullah, ada yang mengatakan namanya Abdul Uzza. Jadi terkadang aran baik pun kadang menjamin orangnya baik ya. <laughs> Abdullah sama seperti gembongnya orang-orang munafik. Namanya bagus benar. Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi orang munafik ya, munafik fil intiqad. Sama dengan orang ini. Jadi Ibnu Khattal ada yang mengatakan namanya Abdullah dan ada yang mengatakan Abdul Uzza. Uzza adalah salah satu berhala terbesar orang-orang kafir Quraisy ya. Nah, kemudian kata Ibnu Ibnu Hajar jadi kan para ulama khilaf, ada yang mengatakan namanya Abdullah dan ada yang mengatakan Abdul Uzza. Nah, kata Imam e, Ibnu Hajar menggabungkan antara perselisihnya pendapat para ulama tentang nama ini, kata beliau bahwasanya namanya ketika belum masuk Islam adalah Abdul Uzza. Ketika dia masuk Islam, kemudian namanya Ab Abdullah. Setelah itu baru dia murtad. Nanti disebutkan kenapa dia dibunuh ya karena murtad, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Jadi kata Al-Hafidh Ibnu Hajar eh, mengumpulkan antara berselisihnya pendapat para ulama tentang namanya siapa, ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Abdul Uzza. Cara menggabungkannya adalah kata beliau, sebelum masuk Islam namanya Abdul Uzza, setelah masuk Islam namanya Ab Abdullah. Sama seperti Abu Hurairah. Ada yang mengatakan ya, sebelum masuk Islam namanya Abdul Syams. Abdul Syams. Artinya apa Abdul Syams? Hamba matahari. Setelah masuk Islam, Allah eh, Rasulullah SAW ganti dengan Abdurrahman. Dengan Abdurrahman. Jadi kadang seperti itu ya. Orang-orang jahiliyah kadang mereka menghambakan dengan sesuatu yang mereka banggakan. Abdul Uzza, Uzza adalah berhala terbesar di orang-orang Quraisy. Ada namanya Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Ada yang Abdul Syams, ada yang Abdul Dari, hamba Ad-Dar itu kan sebuah negara atau sebuah tempat Abdul Dar. Jadi tatkala ada yang masuk Islam dengan nama seperti seperti itu, maka Rasulullah SAW ganti. Ya. Nah kemudian di sini kan Ibnu Khattal sedang bergelantungan di tirai Ka'bah ya. Kenapa dia bergelantungan di tirai Ka'bah? Nah, jadi kebiasaan orang-orang jahiliyah ya, tatkala mereka mendapatkan ancaman atau ingin dibunuh, kemudian mereka bergelantungan di sisi Ka'bah, maka orang-orang jahiliyah akan menyelamatkan mereka, orang tersebut. Jadi disebutkan di kitab Al-Mawahib, ya, tulisan Syekh Al-Bajuri, beliau mengatakan kenapa Ibnu Khattal ini bergelantungan di dinding Ka'bah, padahal ketika itu Rasulullah SAW ingin membunuh dia. Disebutkan oleh baca, li'anna 'adatal jahiliyah annahum yujiruna kullaman ta'allaqa bi astariha min kulli jarimah. Jadi dikarenakan kebiasaan orang-orang jahiliyah bahwasanya mereka menolong orang yang bergantungan di sisi-sisi Ka'bah setiap ada gangguan yang menimpa orang tersebut. Jadi ini kebiasaan orang jahiliyah. Kata tatkala ada seseorang yang bergelantungan di Ka'bah, berarti dia aman dari keburukan orang-orang lain. Nah, tapi ketika itu Rasulullah SAW ini kan orang-orang jahiliyah ketika masa jahiliyah. Jadi tatkala ada orang yang bergantungan di sisi Ka'bah maka mereka aman akan dilindungi oleh orang-orang jahiliyah. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh Ibnu Khattal. Dia ingin dilindungi oleh orang-orang jahiliyah. Padahal ketika itu Rasulullah SAW sudah menaklukkan kota kota Makkah, tetap dia dibunuh. Nah, kemudian kita baca dalam beberapa riwayat tersebut bahwa yang melapor itu adalah sahabat Sa'id bin Hurairah. Ini adalah Ibnu Khattal, dia bergelantungan di tepi Ka'bah atau sisi Ka'bah untuk mendapatkan perlindungan dari orang jahiliyah. Ibnu Khattal, nah kita baca, Ibnu Khattal adalah salah seorang nabi yang perintahkan agar dialirkan darahnya pada waktu Fathu Makkah. Jadi ada beberapa orang dari suku Quraisy atau orang-orang jahiliyah yang mana Nabi perintahkan untuk dibunuh salah satunya adalah Ibnu Khattal tadi. Dan beliau perintahkan agar mereka dibunuh dimanapun mereka berada. Entah di bergantungan di Ka'bah, entah di Haram Mekah ataupun yang lainnya, ini pengecualian ya. Maka mereka dibunuh oleh para para sahabat. Baik di tanah halal ataupun tanah tanah haram. Jadi secara umum tidak boleh kita membunuh orang di mana di tanah haram ya. Jangankan manusia, binatang pun tidak boleh binatang buruan, tidak boleh di dibunuh. Diburu aja nggak boleh. Ada burung dara pian apa namanya? pian buru kayak itu nah. Itu juga tidak tidak boleh di tanah haram. Baik orang yang berumrah atau enggak, tidak boleh diganggu apalagi manu, manusia. Penyebabnya adalah nih, kenapa Ibnu Khattal tadi diperintahkan oleh Nabi dibunuh, penyebabnya adalah Ibnu Khattal pernah masuk Islam. Ketika itu namanya siapa? Abdul Abdul Uzza. Pada waktu itu dia bersama seorang pembantu muslim. Jadi masuk Islam bersama seorang pembantu muslim yang melayani dia. Kemudian dia murtad. Nah, kemudian dia mur murtad. Nah, ini juga sebagaimana perintah Rasulullah SAW alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Nah, tetapi seputar hukum membunuh orang yang murtad, ini ada beberapa tiga hal yang perlu dipahami. Satu, yang melakukan untuk dibunuh adalah pemerintah. Jadi harus apa harus wewenang pemerintah atau orang yang diberi wewenang oleh pemerintah. Bukan siapa orang ya. Bukan siapa saja kayak itu nah. Kalau ada yang murtad langsung pian kada boleh jadi yang berhak adalah pemerintah, waliul amr pemerintah. Yang kedua bagi orang murtad ini dia ditunggu, dia diberi apa namanya? ditunda tidak langsung untuk di, dibunuh. Ya siapa tahu dia ber, bertaubat. Kemudian yang ketiga disela-sela ditunda maka dia didakwahi, diminta untuk ber, bertaubat. Ini tiga hal tatkala seseorang itu murtad ya. Yang pertama adalah yang berhak untuk melakukan pembunuhan adalah pemerintah atau pemerintah yang menyuruh beberapa orang atau instansi. Kemudian yang kedua, dia diminta dia ditunggu untuk di apa terhadap hukumannya tadi. Jadi tidak langsung untuk dibunuh, enggak ditunda dulu. Kemudian yang ketiga di masa tundanya dia didakwahi atau diminta untuk ber, bertaubat. Jadi siapa tahu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Kemudian dia murtad dan membunuh pembantu muslim tersebut. Nah, sudah murtad kemudian dia membunuh seorang mus muslim. Setelah itu lagi dia menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi sebabnya banyak. Dia murtad, dia membunuh seorang muslim, dia menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghina para para sahabat. Bukan cuma itu. Dia juga membeli dua budak ya di sini wanita ini maksudnya budak, dua wanita budak penyanyi. Nah, jadi memang budak itu suka nyanyi ya. Suka suka nyanyi kemudian dia beli untuk bernyanyi yang isi nyanyiannya adalah mengandung hinaan dan celaan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kejahatannya luar biasa sangat banyak ya. Satu dia murtad, dua dia membunuh seorang muslim. Kemudian dia yang ketiga dia menghina Nabi dan para sahabat, menghina kehormatan Nabi dan kehormatan para sahabat. Kemudian dia membeli dua budak perempuan yang disuruh agar bernyanyi, bersyair yang isinya adalah menghina Rasul dan para para sahabat. Ya. Kemudian maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan agar dia dibunuh sekalipun dia bergelantungan di sisi di sisi Ka'bah. Kemudian perkataan Anas bin Malik, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan bunuhlah dia. Nah, setelah mengetahui ada Ibnu Khattal bergelantungan di sisi Ka'bah, maka Rasul mengatakan bunuhlah dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia dibunuh dimanapun dia berada, entah di tanah haram, di Mekah ataupun di dan yang lainnya. Ada yang meriwayatkan bahwa yang mengeksekusinya adalah Abu Barzah Al-Aslami. Dikenakan siapa? Yang memerintahkan adalah pemimpinnya, ketua pemerintahannya ketika itu yaitu Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Maka yang berhasil adalah Abu Barzah Al-Aslami. Ada juga yang diriwayatkan bahwa yang mengeksekusinya adalah orang lain atau sahabat yang lain. Ada yang mengatakan adalah si pelapor ini yaitu sahabat Said bin Huraith wallahu a'lam bissawab. Dia membunuhnya di antara rukun maksudnya sudut Ka'bah dan makom Ibrahim. Jadi memang di di Masjidil Haram ya, di dalam di sekitar Ka'bah. Ya, karena orang ini sudah sangat begitu kejahatannya luar biasa. Sudah murtad, membunuh seorang muslim, menghina Nabi, membeli dua budak perempuan yang isinya adalah disuruh untuk menghina Nabi dan para para sahabat. Jadi inti dari hadis ini adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki kota Mekah dalam Fathu Mekah, beliau menggunakan pelindung kepala kepala ya. Kemudian hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan penulis sendiri di kitab Jami' beliau. Nah, kemudian hadis yang berikutnya hadis yang 113. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Isa bin Ahmad qala haddatsana Abdullah ibnu Wahb qala haddatsani Malik ibnu Anas an Syihab an ibn Syihab an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dakhala Makkah amal fathi wa ala ra'sihi al-mighfar. Qala falamma naz'ahu ja'ahu rajul faqala lahu Ibnu Khatal muta'alliqun bi astaril Ka'bah faqala uqtuluhu. Qala Ibnu Shihab wa balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yawma idin muhriman. Ini hadis yang sama dengan isi yang sebelumnya, tetapi ada beberapa tambahan pelajaran. Hadis yang ke-113 berkata Imam Tirmizi, haddatsana Isa Isa bin Ahmad bercerita kepada kami, dia mengatakan Abdullah bin Wahab bercerita kepada kami, dia mengatakan Imam Malik bin Anas bercerita kepada kami dari Ibnu Syihab. Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekkah pada saat Fathu Mekah yaitu pada tahun ke ke-8 dengan memakai topi perang di atas kepalanya ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam melepaskan topi perang seseorang datang melapor dia melaporkan bahwa Ibnu Khattal sedang bergelantungan di tirai Ka'bah jadi dia bergantungan dalam rangka apa? Meminta perlindungan dari orang-orang jahiliyah yang yang lain ya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh dia. Kemudian rawi ini eh, murid dari Anas bin Malik ini Ibnu Syihab mengatakan penjelasan yang sampai kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada saat itu sedang eh, tidak sedang dalam keadaan berihram. Nah, berarti posisi Nabi tidak sedang berumrah ketika ketika itu ya. Kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak. Ini adalah jalan kedua atau jalur kedua dari hadis ini, yaitu yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Kemudian perkataan penulis Ibnu Syihab berkata, penjelasan yang sampai kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada saat itu tidak sedang ihram. Maksudnya beliau Shallallahu alaihi wasallam tidak memasuki kota Mekah sebagai orang yang sedang ihram. Nah, berarti ketika itu Nabi tidak berumrah ya tidak berumrah karena Ketika itu tahun ke-8 Fathu Makkah itu di bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Yang membuktikan hal tersebut adalah hadis yang akan disebutkan pada bab selanjutnya yaitu hadis Jabir bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Makkah pada saat Fathu Makkah dengan memakai surban berwarna hitam. Nah, karena ketika orang ihram itu tidak boleh dia memakai pakaian yang yang berjahit bahasa kitanya sama halnya adalah sur, surban atau peci tidak bo boleh. Nah, berarti ini menunjukkan bahwasanya Nabi ketika itu bukan dalam rangka umroh juga, tetapi tidak um, umroh. Nah, di sini ada pelajaran. Ada pelajaran yaitu satu, pelajarannya adalah pelajaran yang dapat diambil dari sini adalah bahwa orang yang memasuki kota Mekah karena suatu keperluan. Ketika ada orang masuk ke kota Mekah karena ada satu hajat, tetapi dia tidak berniat untuk ihram, maka dia tidak wajib memakai baju ih, ihram. Jadi orang yang masuk kota Mekah itu tidak diwajibkan dia harus um, umrah atau haji. Kalau dia ada keperluan seperti berdagang, seperti memang rumahnya di di Mekah, dia ke kota Mekah yang ingin bulik misalnya tidak ada niat untuk ihram, maka dia boleh memasuki kota Mekah tanpa um umrah. Karena memakai baju ihram wajib bagi orang yang berniat untuk menunaikan haji atau umroh ketika memasuki kota Mek Mekah. Jadi boleh-boleh saja orang tidak berumrah tatkala masuk Mekah karena ada keperluan. Entah ada seperti dagang ya atau yang yang lainnya. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam praktekkan bahwasanya beliau memasuki kota Mekah dengan memakai surban yang berwarna hitam. Itu berarti menunjukkan beliau masuk kota Mekah tidak dalam keadaan ber berihram dan boleh kalau ada ha, hajat. Ya, ini dua hadis uh, tentang topi perang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang intinya adalah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan pun beliau membuat sebab agar terhindar dari sabetan pedang dan yang lain dengan maksimal. Baju perang beliau terkadang beliau dua lapis memakainya. Kemudian juga beliau memakai topi topi perang. Nah, ini hadis hadis tentang uh, eh, topik perang Rasulullah SAW cuma ada dua hadis saja. Kita langsung lanjutkan bab yang berikutnya tentang surban Rasulullah SAW. Ya, tidak terlalu panjang. Bab yang ke-17 tentang imamah atau surban Rasulullah SAW. Alaihi ya, Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Al-imamah ismun yutlaku ala ma yulbasu ala ar-ra'si Wakila summiyat bidzalik li'annaha ta'ummur ra'sa wa watogatihi kamilan wal imamah libasun i'tadat 'alaihi al-arabu qadiman wa labisaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fi mu'tadi libasihim kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala surban adalah nama yang dipakai untuk pakaian yang dikenakan di atas kepala adalah pakaian atau kain yang dipakai di atas kepala. Jadi yang namanya surban itu adalah bukan nama jenis kain, tetapi suatu keadaan kain kalau dia dililit di kepala. Itu namanya sur surban. Nah, berarti kalau kain tersebut tidak dililit di kepala, pian selendang, kan itu bukan surban namanya. Makanya orang Arab dia ketika apa eh, membeli di sana ya di Arab Saudi misalnya membeli entah kita menyebut surban atau yang lainnya dia bukan imamah saya beli imamah enggak namanya gutroh ya namanya gutroh ada namanya juga simak ya bukan namanya imah imamah kalau imamah itu adalah keadaan kain kalau dia dililit di kepala itu namanya imah imamah ada juga yang menyebutkan mengapa sorban dinamakan seperti itu. Kan bahasa Arabnya adalah imah, imamah. Itu diambil dari kata amma ya ummu. Amma ya ummu. Secara bahasa artinya adalah yang meliputi, yang umum atau yang meliputi. Ada juga yang menyebutkan mengapa sorban atau bahasa Arabnya imamah dinamai seperti itu karena sorban menutupi kepala secara sempurna atau menyeluruh. Kan secara menyeluruh bahasa Arabnya adalah amma, amma yaum um, ya Karena dia menutupi keseluruhan bagian kepala, maka dia dinamakan ima, imamah. Diambil dari kata amma ya ummu, menutupi secara menyeluruh. Kemudian dinamakan ima, imamah. Nah, kita baca lagi. Surban adalah salah satu pakaian yang biasa dikenakan oleh orang Arab zaman dulu. Adapun zaman sekarang, kebanyakan orang Arab, belum berbicara tentang Arab Saudi ya, mereka jarang menggunakan imamah. Kalau surban itu ya cuma diselungkui saja. Diselungkui itu ya di, cuma ditaruh di atas kepala. Jadi jarang orang Arab asli itu memakai memakai surban. Zaman sekarang ya. Jadi ada ada surban warna putih atau merah kemudian cuma diselungkuikan saja. Kadang yang dililit, kadang. Ya. Itu zaman zaman sekarang. Nah, bagi orang Arab ya secara umum, Arab Saudi secara khusus, kalau mereka memakai surban yang cuma diselungkui tadi, itu menunjukkan muruahnya mereka, menunjukkan muruahnya mereka. Kalau kita kan sebagai tuan guru misalnya, ada yang diantara pihak tuan guru misalnya, maka dianggap orang beliau menjaga muruah atau wibawa kalau kemana-mana buku piah itu di sini. Jadi tuan guru itu kurang cocok kalau misalnya dia berjalan kemana-mana ada buku piah. Besalo handap pulang, kado baju pulang misalnya. Itu apa namanya? Menghilangkan muruah atau wibawa ya. Bagi orang Arab Saudi ya, yang mereka adalah syekh, para dosen, para guru, dianggap tidak muruah kalau tidak memakai surban yang berselungkui tadi. Makanya pian hati kemana-mana aja dia pakai pakai surban yang di atas kepala, tidak dililit ya, cuma diselungkuikan saja. Main bola pun kadang kayak itu begamis. Ya karena memang apa kebiasaan mereka suka pakai jubah. Ada yang iya seperti itu ya. Guru olahraganya pun seperti itu. Pakai gamis kemudian pakai surban tadi. <laughs> Jadi seperti itu ya. Kadang eh, apa? Masalah muruah itu sebagian negara dengan negara yang lain berbeda. Jadi kalau mereka tidak dosen, para syekh, para guru tidak memakai surban yang diselungkuikan tadi tidak muruh muruah. Kalau di Banjar ya tidak pakai pakai kupiah. Nah, kemudian nah jadi zaman dulu orang-orang Arab itu kebiasaannya memakai surban tadi dililit di atas kepala kepala ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memakainya sebagai kebiasaan dari pakaian mereka. Ini titik penekanan masalah surban. Kenapa Nabi memakai surban? Dikarenakan ketika itu orang-orang Arab ya kebiasaan mereka memakai sur surban. Baik yang masuk Islam atau yang belum masuk Islam atau orang-orang jahiliyah memakai sur surban. Kebiasaan mereka seperti seperti itu. Kemudian kita baca lagi, hukum, hukum asal pakaian adalah boleh. Nah, ini berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah secara asal hukumnya apa? Haram. Sampai ada dalil yang menunjukkan bolehnya beribadah. Tapi kalau selain ibadah sama halnya seperti pakaian, maka hukum asalnya adalah boh, boleh. Ya, selama tidak ada dalil yang melarang. Ini jangan terbalik ya. Kalau ibadah hukum asalnya adalah haram kecuali ada dalil yang mengatakan syariatkannya, tapi selain itu seperti pakaian, makanan, minuman, hukum asalnya adalah boh, boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Oleh sebab itu, seseorang boleh memakai pakaian apa saja yang dia kehendaki selama tidak terlarang oleh syariat. Silahkan hendak mau dia apa-apa aja silahkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, tetapi yang disunahkan, ini juga pembahasan sebelumnya tentang pakaian Rasul, yang disunahkan dalam berpakaian adalah mencocoki pakaian adat setempat. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, contoh kita berada di Arab Saudi, kita pakai gamis. Kita berada di tempat yang semuanya pakai sarungan, ya kita pakai sarungan. Ada yang campur pakai sarung, pakai celana, pakai gamis, ya silakan pilihan pilih. Intinya kita disunahkan mencocoki pakaian adat setempat selama tidak bertentangan dengan syariat. Yang bertentangan dengan syariat contohnya banyak seperti Mas Isbal, seperti tasyabbuh bil kufar ya, pakaiannya menyerupai orang kafir. Atau ada simbol-simbol agama lain, agama kekufuran. Ini banyak di baju sepak bola ya. Maka pian perhatikan kalau pian beli atau membelikan anak pian. Kalau ada tanda salibnya, maka dicoret ya, dicoret atau ditip eki atau dicat atau intinya dihilangkan bagian salibnya. Ini kadang yang terlewatkan dari dari kita ya beli baju bola ada lambang salibnya, banyak ya. Banyak seperti seperti itu. Ulun pernah sebutkan kalau di Arab Saudi itu disensor. Jadi seoriginal apapun dia disensor. <laughs> Jadi kalau salibnya kayak ini, hilang satu kayak ini aja. Nah, seperti itu. Kan kayak ini, kayak ini aja jadinya disensor dia walaupun original. Itu di Arab, di Arab Saudi. Ya, hal seperti itu pun diperhatikan oleh pemerintah. Jadi jangan sampai anak-anak kita memakai baju bola yang mana ada lambang lambang salibnya. Hal tersebut berlaku untuk pakaian yang digenakan di atas kepala sama. Nah, jadi itu tidak tidak terlarang, silahkan saja, maka juga boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Pakaian yang menutupi badan atau yang dipakai di kaki juga silahkan, silahkan pian apa namanya eh, mengembang, mengembangkan masalah pakaian model-modelnya ya selama tidak bertentangan dengan syariat entah masalah baju, celana, peci dan yang lain. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun pernah memakai peci. Di sini disebutkan dengan kolan suah ia peci, kemudian memakai surban di atasnya. Jadi kalau memakai surban itu peci dulu kemudian surban bisa. Juga pernah memakai surban tanpa memakai peci. Nah, pian lapas apa kupiah pian pian surbankan juga bi bisa. Pernah juga beliau memakai peci tanpa memakai surban. Kadang-kadang beliau memakai surban dengan menjulurkan ekor surbannya. Ada buntutnya. Jadi dililit-dililit. Nah di belakangnya ada ada ekornya atau ada buntutnya. Bisa juga. Nabi pernah demikian. Kadang-kadang memakai surban tanpa menjulurkan ekornya, enggak ada buntutnya sebagaimana hal tersebut dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim di kitab beliau Zadul Ma'ad. Jadi e, beberapa cara ya ketika memakai surban. Satu, bisa dengan memakai peci kemudian pian lilitkan surban. Kedua, tanpa memakai peci. Yang ketiga ada buntutnya. Yang keempat tanpa bun, buntutnya. Buntutnya itu di antara dua bahu ya, di belakang sini. Bukan di depannya tapi di di belakang. Ya, kita baca bab hadis yang pertama. Bab ini dibuat untuk menjelaskan tentang surban Nabi Shallallahu alaihi wasallam, baik masalah bentuknya, warnanya dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Nanti sangat bagus ya Syekh Abdul Razak menjelaskan beberapa hukum terkait masalah masalah surban. Masalah apakah ada hadisnya yang Nabi mengatakan untuk kita pakai, keutamannya apakah ada nanti disebutkan di akhir pembahasan. Hadis yang pertama, hadis yang nomor 114 Imam Tirmizi mengatakan Haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi an Hamad ibni Salamah ha. Itu maksudnya tahwilus sanat ya. Tahwilus sanat. Kalau kawa papan tulis kawalah supaya menjelaskan masalah sanat. Jadi di sini ada hak ya. hak itu maksudnya adalah tahwilus sanat, perpindahan sanat. Jadi di sini ada dua sanat, tapi digabungkan oleh Imam Imam Tirmizi. Wa haddatsana Mahmud bin Ghailan Qala hadatsana Waqi' an Hammad bin Salamah an Abi Zubair an Jabir qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa alaihi imamatun sauda. Ini masalah sanad. Itu kan ada cuma hak aja. Itu artinya tahwilus sanad, perpindahan sanad. Jadi di Hadis ini ada dua sanad tapi digabungkan langsung oleh Imam Tirmizi. Spidolnya ada di dalam nanti. Ini sedikit tentang mustalahul hadis ya. Kan ada di buku pian cuma hak di tengah-tengah sanad hak ya. Maksudnya adalah tahwilus sanad, perpindahan sanad. Tahwilus sanad ya jadi seperti ini di atas Rasulullah ini sumber hadisnya ya kemudian mengambil dari Rasulullah sahabat siapa di sini Jabir bin Abdullah Jabir kemudian mengambil dari Jabir siapa Abiz Zubair Abu Zubair ya ini bukan nama asli Abu Zubair nama aslinya adalah Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Muhammad bin Muslim bin Tadrus nah di nah Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Dari tabi'in ini yang mengambilnya adalah Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah. Nah, Hamad bin Salamah ini baru pecah dua Nah, ini maksud dari tahwilus sanad tadi, perpindahan sanad. Dari sini ada Abdurrahman bin Mahdi. Di sini siapa? Waki, ya. Mahmud bin Wailan. Nah, baru Imam Tir Tirmidzi. Kan Wahad Hak wa haddatsana. Itu itu kata Imam Tirmizi. Imam Tirmizi. Ada lagi pecah di sini Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman disingkat Ibnu Ibnu Mahdi. Kemudian mengambil dari beliau ini adalah siapa? Muhammad bin Bashar atau Bundar ya. Muhammad bin Bashar. Kemudian Imam Tir Tirmidzi. Nah. Nah, seperti ini bercabang ya. Imam Tirmidzi mengambil dari guru yang lain Muhammad bin Qailan, Waqi, kemudian Hamad bin Salamah. Imam Tirmidzi lagi mengambil dari Muhammad bin Bashar, Abdurrahman ketemunya di Hamad bin Salamah. Itu maksud dari hak tadi tahwilus sanad. Dia mengambil dari dua jalur, dari dua jalur ya. Imam Tirmidzi mengambil dari Muhammad bin Qailan, Imam Tirmidzi mengambil juga dari Muhammad bin Bashar. Yang ketemunya di mana? Di Hamad bin Salamah. Ini maksud dari hak tadi tahwilus sanad perpindahan sanat. Jadi ada dua ada dua jalur ya sampai sebelum ketemu di Hamad bin Salamah. Jadi Imam Tirmizi, Muhammad bin Qailan, Imam Waqi, kemudian Hamad bin Salamah. Imam Tirmizi mengambil juga dia dari guru yang lain Muhammad bin Bashar atau Bundar dari Abdurrahman bin Mahdi kemudian ketemunya di Hamad bin Salamah. Ini sama Abu Zubair sampai Jabir sampai Rasulullah. Yang isinya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah pada saat Fatu Mekah dengan memakai surban berwarna hitam. Itu isi hadis hadisnya. Adapun sanatnya ini bercabang sampai ketemunya di mana di Hamad bin Salamah. Jadi terkadang para imam ya, kitab-kitab hadis ini mereka banyak mencari hadis dari jalur-jalur yang lain, dari jalur yang lain. Mereka tidak puas terkadang kepada satu syekh saja, terkadang mengambil dari syekh-syekh yang yang lain. Terkadang satu sanad itu ternyata kumpulnya samanya ketemunya di satu guru ketika di atas-atasnya. Itu yang disebut dengan hak tadi tahwilus sanad. Di sini ada dua jalur, kemudian ketemunya di Hamad bin Salamah. Nah. Itu sedikit tentang mustalahul Hadith. Ya, adapun penjelasannya kita sambung di pertemuan berikutnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah sampai waktu isyraq. Insyaallah ya penjelasan berikutnya ada beberapa hadis di sini tentang surban Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Abdul Razak akhiri dengan perkara tentang surban, masalah hukumnya, apakah ada hadis yang menyebutkan keutamaan surban, apakah sahih, apakah lemah, apakah maudhu, palsu dan yang lainnya. Nanti insya Allah Syekh Abdul Razak menjelaskan di bab akhir hadis ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, Shadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.